السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلمه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Kalau wingi kita sampun bahas sunanul wudhu utawi kesunahan-kesunahan ketika kita melaksanakan wudhu. Yang terakhir kalau ini sampai akan setugal keterangan dungo sing sunnah dipun waos setelah kita melaksanakan wudhu dengan cara menghadap ke kiblat kita angkat tangan karena dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya innallaha yastahyi kata-katanya. Allah kalau bahasanya Allah niku rikuh menawi sumerep umatendungo ndonga kanthi ngangkat tangan kok ngantos Allah tidak mengasihi orang tersebut. Jadi mengangkat tangan itu ada fadilah tersendiri. Nek masalah riwayat sing masalah ngangkat tangan itu kata sangat. Ngantos dipun terangkan satu sahabat hatta yura ibtai. Ngantos nek ngangkat niku ngantos kelain niku ngantos ketinggal ketiaknya itu ngantos ketinggal. Tapi nek saya nek cara Imam Ghazali carane ditangkepno ngeten iki.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 Faslun hadha faslun. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja niku as napa dipun maknani nek cara kiai kula riyin cewok. Cara bahasane tiang tiang bahasa Indonesia napa? Cebok. Cara bahasa desane napa? Ya wis pokoke niku. Lah cawik lah rada enak cawik mawon. Kita enak cawik niku rada nyopan sithik. Al jawiu. <laughs> Ku cawik niku bahasa rada kota sithik niku. Baru saya akui. Al jawiu, cawik niku hukumipun wajib minal bauli wal ghaid. Wajib ketika seseorang habis buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, terus hukumipun wajib Kanti hujah liqaulihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi thalathati ahjar. Wa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza dhahaba ahadukum إلى ghaid falyadhhab ma'ahu thalathatu ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u tujzi'u anhu. Dipun riwayatakan Abu Dawud wa Ahmad wa Daruqutni wa Ibnu Majah bi isnadin hasan sahih. Terus Rasulullah memerintahkan nek kowe iku istinja cebok maka ber, menggunakan salah tadi ajar tiga batu. Ini mengkirian ya, ini, ini, ini hadis yang ini. Jadi niki fal yastanji niku bimakna wujud. Jadi ini perintah sing diarahno ring bab wajib. bahkan diriwayatkan oleh Aisyah yang tadi sudah saya baca, Rasulullah mengatakan, kalau salah satu di antara kalian mau melaksanakan buang air besar, ilal ghaid bimakna ghaid yang berikut mutlake bahasa ghaib itu dikatakan untuk sesuatu sing arahe niku buang air besar tapi asline makna nggih asline makna al ghaib niku al makan al munhafid minal abdi tuqdha fihi al hajah jadi nggon sing ledok di satu bumi di satu kawasan tempat nggon sing ledok yang di tempat itu seseorang qabil hajah jadi mbah mbah bebucal, mbah tipis, itu makna asline gaib iku ngoten niku. Tapi wayutlaku ala ma yakhruju minad dubur. Tapi ini dimutlakkan untuk urusan syariah digampangno, gampangno kanggo yang rembukan syariah. Pokoknya sing dimaknani gaib teng pundi mawon sanggana pembahasan fikih niku bimakna sesuatu sing keluar sangka dubur niku gaib. Nah Rasulullah mengatakan kalau seseorang mau ke goib ilal goib. Nah, di sini bimakna nopo Ya berarti ke tempat sing ledok niku wau yang untuk melaksanakan pipis utawa buang air besar tadi maka Rasulullah mengatakan fal yadhhab ma'ahu salah satu ajar mbok yo wonge nggawa watu telu hmm, untuk apa Yastati bubihinna. Dengan waktu telu niku dia melak apa membersihkan, membersihkan di makna ya maknane yang ngresiki bekas-bekas niku wau. Fa innaha tujziku anhu. Yang seperti itu menjadikan dia bersih. Atau menjadikan bekas gen tipis niku wau dadi resik. Nah niki asline pun hujah, pun cibok niku hukumipun wajib. Nah, lalu diteruskan wal afdalu saderenge kula tak matur nyuwun pangapunten nggih. Ya. Tadi dikatakan urusannya buang air kecil atau buang air besar. Nah, bagaimana nek ngentut piye? Nek ngentut wajib napa betul? Nek wajib, nek wajib napa to? Dikatakan la yajibu minar rihi. Bal qala al ashab la yustahabbu. Nenek ngentut mboten wajib. Nah, bahkan ada di antara ashabus syafi'iyah niku mengatakan bahwa itu tidak sunnah hukumipun. Jadi kering di apa apar cewek berlapo ngentut lah ini rotok rada ya, rada ra genah sithik lah. Oh jadi niku betul wajib kecuali ya, nek di dalam ngentutnya itu tadi menyertakan sesuatu <laughs> ya allazi klepnya belungu wal belungu ya monggo ben ya ya wis ya, ya. ya, rasah diterusno wonten wonten wonten kula gadah rencang sing gadah penyakit ngeten niku nek ngentut jari niku ngejak liyane ngono ben diterusaken Iku biasanya minal sudah sepui. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yutsbi'aha bil ma'i. Yang lebih utama, sing luweh utama berarti yang lebih baik. Nek ana wong istinja utawi nek wonten tiyang Arab cebok tadi itu menggunakan beberapa batu terlebih dahulu baru setelah itu menggunakan air niku sing paling sahih sing paling utama ngasilno kesunahan loro-lorone dilakoni tetapi wayajuzu ayyaktasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahalla Ni angko yungti bihinnal mahalla Yang yangqa bihinnal mahallu nek yungki bihinal mahalla Dari nak ndi ya terserah nek maca. Nek yungki maknane kang kresek kang kresekake apa bihinna eh bihinna kelawan eh kang kresekake bihinna kelawan telu mau al mahalla ing panggonan. Nek yangko kang dadi resik bihinna sebab telu watu wau al mahallu apa panggonan. Dados maknane ngeten. Nek tadi dikatakan lebih utama nggunakno watu telu setelah itu air. Tapi umpama salah sijine kenging. Jadi umpama bar pipis terus carane cibok dengan tiga batu utawa watu siji ning duwe duwe duwe komponen tiga pamane watune gedhe kena kene kena kene kena kene ngenten niku kenging nenek cilik pak ya siji siji loro telu hitungane nah, niku kenging salah satu daripada batu tadi atau air tetapi faida arad dan ala ahadihima fal ma'u afdalu tapi kalau dipilih untuk salah satunya mana yang lebih baik yang lebih baik adalah air sing luwe apik niku toyo sing luweh sing iso luweh ngresikaken. Nah, kita membahas terlebih dahulu keterangan-keterangan yang memperkuat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anazatan fayastanji bil ma. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik menikah hadis dipun nopo dipun riwayatakan oleh Imam Bukhari wa Muslim saking sahabat Anas nopo Suatu ketika Rasulullah memasuki al-khala niku nek cara mriki nggih WC, kamar kecil. Lalu Aku kata Anas bin Malik, Anas bin Malik niku pun Rasulullah mulai alit. Iki dititipno kalih E datang Rasulullah sehingga mengikuti Rasulullah mulai alit. Dikatakan Anas bin Malik niku sahabat sing paling akhir sedani. Yuswani ngantos 165 tahun. Sakit bayang nggih? 165 ribu pira? Neng kula nggih nembe gumun niku zaman rian mungkin patut ya. Zaman kini niku lho wonten. Kalau wingi pengawasan pengaosan wonten teng Mojokerto mriku. Saderenge kula ngawas niku wonten kiai rian namanya Kiai Husen Ilyas niku. Kiai Husen Ilyas niku pas ngawas niku sekali kalih kula. Saderenge minggah panggung. Umuripun puluh 86 tahun memiliki kakak sudah umur 100 lebih, bapak bapake Kiai Husain niku 148 tahun nembe sedo. Masya Allah. Kula tanggep Yai resep resep supados panjang yuswa pripun Yai batin kula nek menawa dingae kan rada tak rahasiakno. Nek jebule malah guyon hasil anu mboten wonten resep, nong namung ketepaan ring pesen jadi. Pesen karo Gusti Allah di ngepasi 148 tahun. Ketika umur 86 niku dengan suara yang kalih kula men padha banter. Masyaallah. Mboten pelat, mboten napa, tiap tahun mangkat kaji. Wah, ya Allah. Alah wis barokahe kaya Nah, nek niki sahabat Anas bin Malik 165 tahun. Nek tenggene kita napa Dalilul Palihin pun 125. Nah, garwane piro mboten diterangno. <laughs> Sampeyan pucat ngene diterangno. Nah, Anas bin Malik ini berkata, aku dengan orang atau dengan bocah yang sebaya dengan diriku, tidak disebutkan namanya, aku membawakan idawah nimat idawah niku lah terus ngeten iki lho. Lah iki iya ana wadahe ana Nah, ning ora teh isine. Idawah mimak niku satu wadah yang kecil yang terbuat dari kulit. Nah, isine wonten toyone. Lah lalu dibawakan lah dan membawa pula wa anazah. Anazah niku nek cara mriki satir mawon lah. Aku membawakan satir, tutup untuk nutupi Rasulullah, lalu ku bawakan pula air dan fayastanji bilma Rasulullah istinjaknya, ciboknya itu dengan menggunakan air. Niki niki sing dadi dalil bahwa dua-duanya pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari wa ghairuh Ani bin Ab Mas'ud radhiyallahu an qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Sing dimaksud al-ghaita Rasulullah mendatangi tempat bebucal gaib. Enggan mau lho, enggan sing ledok, sing biasa damel bebucal teng mriku. Fa amarani an atiyau bi salatati ahjar. Lalu Rasulullah memerintahkanku untuk mengambilkan tiga apa? Tiga batu. Untuk nopo? didamel qabil hajah, didamel apa? Didamel istinja niku wau. Nah, ini menunjukkan bahkan Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam beberapa dahuhipun para salihin yang pernah saya dengar Rasulullah niku nek buang air besar itu seolah-olah bumi ini langsung menelannya sehingga tidak ada bekas. Jadi seolah-olah bumi ini langsung bergerak untuk mengambilnya karena tidak ada bekas. Terus pipi pipis Rasulullah adalah pipi yang dihukumi boten najis. Ngono wae Rasulullah tetap beristinja. Sebagai contoh, ketika suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ada di rumah di waktu itu. Nang aku dek bengi ku ndokok wadah nok ngisor kene iki nok pojok kene iki banyu isine. Nok ndi? Niku kula inom ya Rasul. Yang sebenarnya itu adalah tipis Rasulullah karena syiddatul burdi karena saking ademe suasana. Lalu Rasulullah tipis di rumah dan diwadahi tempat. Niku diinom oleh sahabat lalu Rasulullah mendoakan kamu tidak akan pernah mengalami sakit perut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kok langsung ayo diutang-utangno dan ini menunjukkan bahwa pipi saya Rasulullah beten pesing kaya kula sampean. Mbok ngono niku lho. Mbok ngono iku ya tetap isih istinja. Nah, ben. Ora niki idza dhahaba ahadukum inal ghaib falyadhhab lah niki pun pun pun kula terangaken Nah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Riwayat sahihah saking Abi Hurairah ingkang dipun riwayataken Abu Dawud wa Turmudi lan Ibnu Majah pilih Kanjeng Nabi nate dawuh nazalat hadhil ayah fi ahli Kubah ayat yang nanti akan dibaca Rasulullah ini turun kepada ahlu Kubah Kubah niku satu satu masjid di Madinah sana yang masjid ini adalah awal kali masjid yang dibangun Rasulullah sebelum masuk kota Madinah mungkin-mungkin mangke sakit ziarah mereka. Sebab Rasulullah niku setiap dinten Sabtu, nggih, niku Rasulullah setiap dinten Sabtu ngimami nok masjid niku. Ngimami teng masjid. Nah, di antaranya besok nih tindak haji niku biasanya ada e, ziarah gratis dari dari ongkos yang kita bayar itu untuk diantaranya berkunjung ke Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat sunnah di sana. Nah, ayat nopo fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat ini tumurun untuk ahli Kuba. Di sini ayat menerangkan bahwa di dalamnya ada orang wong lanang sing mencintai napa yuhibbuna ayatahat ayatatuharu seneng senengane niku ngresiki awak seneng sesuci seneng membersihkan diri dan Allah cinta kepada orang-orang sing ngresikno noah ah, awak lah ayat ini tumurun kepada ahli Masjid Kuba yang dikatakan kanu yastanjuna bil ma mereka-mereka niku nek tipis istinja nek cibok iku selalu menggunakan air nah ini lebih mendapat kekhususan sampai Allah menurunkan ayat Allah mencintai orang-orang seperti mereka nah ini sindiran bagi kita sekalian tolong ketika Anda menjadi takmir masjid yang paling menjadi masalah saat ini dalam urusan syariah masjid, urusan adzan, urusan pelak napa masjid piye niku sih koyo kaya wis apik-apikan kabeh. Tapi meletakkan kondisi nggon wudu lho sing dadi kangelan kadang. Nggon pipis, nggon wudu iki Marilah kita sering-sering berjalan-jalan kemana-kemana gitu kali nek sampean mengko dadi takmir iku rada pengalaman. Kalau wingi kula teng Pekalongan, kalau sempat pipis nang satu musola kecil sangat. Memang kita ketoke rasa sih banget, tapi ngen dulu sangat luar biasa beda dengan yang lain. Napa? Depan saya tempat di mana saya pipis itu wonten temboke sing setinggi sak ndure dengkul kula. Jadi sekiranya umpama mantur ngono terus mengke tak gebir ngono bangune mboten bakal nyiprat. Mudeng ya? banyune ora bakal nyiprat. Masalah umum-umume nek pipis niku nggone ngono rata-rata nyiprat. Nah, kalau kondisi lah saat ini rata-rata sekarang kita berbicara gini. Kira-kira sing mlebu masjid iki wong tuwamu kabeh, wong mudeng kabeh ana apa apa ana termasuk wong ora patek tuwa ya ora mudeng. Kan kata-katanya bocah cilik dah. Cah cilik mlebu masjid, Mosok mlebu masjid tok eh, kadang ya pipis dah. Nah, nyun ngapunten kadang di situ ada kloset apa nggon pipis niki mau, tapi dikasih napa napa namine ulah cilik banget. Dimana ketika di situ nanti ana wong cewek kira-kira umpama cah cilik niku nyekel ngonoane ceblongno meneh, ngonoane cemblongno meneh. Masalah dan masalah. Mestinya kita lebih piye? Lebih sakit. Nah, yang indah lagi saya pernah di masjid itu Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf gini makom gini gresik gitu. itu subhanallah jalan masuk dari tempat wudhu menuju ke, tem ke masjidnya itu ono pralon isine banyu ditatap nono ngisor lantai ngeten neng dibolongi sehingga airnya ngalir terus sehingga wong sing metu songkonggon tipis itu mau mesti sikile nganciki kan itu. Jadi mesti ndak ada bekas. Jadi karena airnya berjalan terus. Eh, jadi mudeng mudeng. Jadi umpama lantai kene iki air atau miring sidik Terus di sini ada pralon po pojok ada ana ya. Terus di situ bolong-bolong peralonnya ana banyune mili terus. Kan sampean lewat kono kan mesti sikile resik. Lah kadang gon pipise orang genah nggon pipise niku rada piye di mana mesti nyiprat sikil kadang ya isih kena pipis-pipis niku wau. Kadang walaupun umpama ora kecipratan ning genten mungkin nek bar gebyur iku mau sikile dadi kecipratan banyu gebyuran iku mau sing nek nglancak-nglancak tekan masjid masjide dadi najis kabeh. Lah ini sing kudu hati-hati. Sering-seringlah kita sering pundi-pundi terus kira-kira mangke letakkan tempat wudhu itu sebagai sesuatu sing wis pokoke metu kono beres. Lah ngukur berese iku sangka juhalatun nas, sangka hitungane wong sing paling bodho kira-kira nek mlebu rono beres ngono lho, aja sing paling alim beres. Alah sing titis anu Pak Ustaz wis mangke beres. Iya nek sing minal desoi-desoi sing omah ra duwe kloset kadang saat niki ana nggon pipis masjid itu digawe model masyaallah nek kali Habib Syekh rada ngamuk nih. Anggon pipis sak diatur supaya kudu ngadeg. Pipis sampai ngadeg iku kan jane kan mboten akhlak namanya. Pipis ini kan jane ambek lungguh sithik. Nah, nek teng ini Mekah mereka setiap kloset tempat gen bebucal pipis niku semuanya diatur duduk. Dene umpama nak jero kok ngadeg, ha iku mungkin wong cepu nang mumetmu. Sebab nggone niku namung kloset jadi bolong ngono, <clears throat> terus di situ ada toler yang di situ tolernya bisa dihidupkan, lalu nek ana pipis nanti mesti diarah ring bolongan niku sehingga keluar pasti bersih. Nah ini ini Allah Subhanahu wa taala mengapa memfirmankan ayat ini untuk ahli kubah? Karena ahli kubah dikatakan Wong sing hati-hati dalam bidang itu. Lah mari kita menjadi orang seperti itu. Allahumma amin. Ono nek nggih masjid iki rada sing hati-hati ya aja sak karepe dhewe. Allah, sing penting pengimamane apik, Pak. Iya nek mumet ya. Minal mumeti. Nah, yes. Sekarang tadi dikatakan dengan batu. Boleh tidak dengan lainnya batu? Ataukah setiap batu boleh? Nek watu akik dia? Nah, nanti ada pembahasannya. Cara itu nomor siji. Yang dimaknai a batu itu bukan harus batu, tetapi sesuatu ning sing netepi syarat. Napa siji ayakuna tahirat. Mbah apa wae ning suci. Contohnya umpama ora watu ning suci Contohnya sampean menemukan gumpalan-gumpalan bekas cor-coran. Ngoten bekas cor-coran di dititik nika terus sampean nemokno terus mbok jipuk kok niku bersih suci boleh digunakan. Walaupun niku mboten wah, watu. Syarat sing nomor loro ma yastanji bihi khali'an lin najasah munashifan fala yujzi'u zujjaj walal qasbu sing nomor kalih syarate sesuatu sing sampean damel istinja niku kudu sing iso mbedolno najis niku sing kudu iso ngilangno najis mboten nek cara bahasa mriki sing keset Boten kados kaca. Niku boten kenging. Kaca niku atas boten. Atas. Ini nih mbok gawe istinja boten kenging. Bimakna kaca kelereng. Bimakna kaca akik sampean niku. Wah, tak anu istinja. Wah, karo akik. Wah. Ini beton kenging, sebab niku mboten saged bedolno. Carane ngono, nyepret ngepret mengke hasilnya mboten sakit fat ilang mboten sakit lalu pun Allah yakuna muhtaraman fala yajuzul istinja bi mat'amin mboten kenging nggunakno sesuatu walaupun niku bersih walaupun orang najis walaupun yo ya iso ngilangno najis tetapi sing dimulyakno apa contohnya? Panganan to. sampai mau nate roh roti sing watos niku. di dua niku lho sing nek mangan kudu dicelupno kalian roti sing watos lho. Wah terus wah istinja roti kan kali-kali jadi ning ngrasakno roti. Beten kenging sing muhtaram sing dimulyakno beten kenging. Sing dimulyakno beten kenging. Terus contohnya pun melih wal azmi. Balung ya ora kena digunakno. Terus melih sing atas tangan. Tangan ini antas boten? Apa melih tangan sing gering-gering. Eh, milih tanganmu ndak? Iya. iya. Tak mbuh tangane dhewe, mbuh tangane wong liya mboten kenging sebab niki men, Niki dimulyakno kalih syariat. Mulane niku nggih, niku melih Contohnya wala wala yujz wala yujziu hayawan eh wala bijuz'i hayawanin muttasil bihi kadambil ba'id terus meneh sing mboten kenging digunakno mboten kenging menggunakan anggota tubuhnya hewan sing isih awor karo kewane sampean meneh nguyuh sandinge kandang sapi ya terus nyileh buntute Lho niki dicontokno teng mriki kadzam bil ba'iri. contohnya contone buntute unta. Eh. Nyileh pi sapi ya. Penak pi, penak pi. Ya mboten kenging, iki tenanan ya. Sapine jawab, iya iya iya, Ya, ya, ya. anak Bahkan dikatakan wa idastanja bimuhar bimuhtaramin asa. Bahkan nek wong istinja cibok dengan sesuatu yang di, di, di, dimuliakan tadi niku dikatakan bermaksiat dan tidak dihukumi wis rampung atau tidak cukup seperti itu. Kudu digunakan liyane. Terus Yajuzul hajar ba'd bisyati alla tantaqilan najasa wa amal jidul al innu madbuhan. Yes. Dados intinipun nomor siji kudu barange wau resik sing digawe sinjak, nomor loro iso ngilangno najis, nomor telu mboten sesuatu sing dimulyakan. Nah wis niku mawon. Lah nek niku wau sedaya nah, kira-kira sampean gunakno monggo. Sampeyan Mangke ya, Nggih, nek kados kula nggih pertanyaan ini. Nek kados daun ngoten kan pleset. Bukan karena muhtaroman ning plesete niku. Ya nek nek kira-kira daune daun sing Yes, ya, nggonmu sing gudiken. ya sing kira-kira ya sing produk patut ah. Nggih contoh nek daun kok kadosipun kak ngleset mboten sakit bedol. Tapi nggih juga ya nek daun jati kula Dewi ya orang tahu praktek. <laughs> nah, wajah ya? Wa yajtanibu istiqbal al-qiblah wa istidbarahuma fi sahra. Dianjurkan nek pas pipis niku mboten kenging ngadep kiblat utawi ngungkuri kiblat ketika ada di tengah oro-oro. Maksudnya oro-oro tidak di tempat sing khusus yang ada satirnya. Ora nek nggon kamar mandi. Nenek nggon kamar mandi dadose mboten makruh. Nah, di sini ada satu riwayat An Ayub Al-Ansari diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saking sahabat Abi Ayub Al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku au gharribu Kalau kamu melaksanakan napa melaksanakan buang air besar, maka ojo madhep kiblat, ya ojo napa ngungkuri kiblat, Ning nek iso syarriqu au gharibu wis pokoke carilah nek cara kene nek cara mriki nggih. Nek cara mriki napa? Nek cara mriki nggih ngalor karo ngidul. Nggih. Nek cara Rasulullah biyen yo ya, ngulon karo ngetan. Karena Madinah ada di sak pundine. Sak kidule mah Mekah nek kula sampeyan iki sak wetane me Mekala. Berarti ya aja madhep ngulon nge etane ngalor nge kidul. Lah nek munggah Pak. Ayo ya ngene. Nguyuh kok madhep munggah neng <laughs> nek nguyuh madhep munggah ya seminal desoi. neng ya ana iki nguyuh madhep munggah. Ono oh, asli, wong nek rumah sakit wong ambek turu ngepleh-ngepleh terus ngenokane di jingai alat ambek munggah. Ya <laughs> nek niku mangke pembahasanipun sanes. Lho, tadi kan mutlak to, Pak. Bahasanya kan mutlak. Pokoke nek nguyuh ngising ora kena madhep kiblat, ora kena ngungkuri kiblat. Tadi kok Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa Sing ora oleh iku nenok ora-ora. Kalau di tempat tempat khusus seperti nggon pipis ngoten niku kenging. Lah di sini wa dalilut taksis, ada dalil pengkhususannya yaitu dalil dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala qala beliau berkata irtaqaitu fawqa dhahri baiti hafsata li ba'di hajati beliau pernah menek ngono ae lah sak ndure omahe Hafsah beliau menek setelah menek itu beliau melihat para Aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbiral kiblah mustaqbilas syami ya aku kok melihat Rasulullah di waktu itu pipise ngungkuri kiblat menghadap kepada Syam Ning ngungkuri kiblat, ngungkuri Ka'bah. Loh, katanya ndak boleh Rasulullah melarang. Berarti dikhususkan nek nok jero ruangan, Bu. Bu boleh. Ning yo nek saged khuruj anil khilaf mustahabban nek iso yo. Kira-kira nek gawe kamar mandi napa yo sing sekirane madhep ngalor ngidul lah. Ngono aja sing sekirane ngulon ngitan. Lho tapi kok nek jero anu Pak. Lah nek ujug-ujug kena gempa. Ya ngono. Oh, Bariku terus apa? Gempal kabeh tembokmu. Apa meneh tembok sangka kayu-kayu ini kok. Lagi kena gempa, lagi wahing wis. Ambruk kabeh kan terus akhirnya makruh terus. makanya sedurunge digunakno ya gawe ya sing ngalor ngidul. Nah, utawa nggah ya sing iso ngulang nek kadang bosan mantep idul bosan mantep ngetan nanti iso diputar-puter wonten apa dereng nah itu berarti durung menemukan subhanallah zaman kula cilik biyen nek nak desa ini kan modele ora ana wadahe nek nek nek desa eh, ning ora ana desaku nek desa <laughs> Iku medali biyen kan nek WC kan dereng wonten kloset medale. Ya modele WC anggar gun wadah kotak kan ngono. Niku ya, ana wong tau subhanallah kanca-kanca niku tambah mules bareng-bareng. Wong telu dadi siji. Allah. Ada satu himbauan tentang hal tersebut nek damel kamar mandi niku sing nyaman. Karena di antara kesunahanipun tiyang mulyakno tamu iku ndadekno tamu dadi betah. Aja kok tamu lagi sedina tanglet lho mriki kamar mandine pundi nek badhe bebucal mereka lho teng pundi sabin ha mumet niku nek gawe sing Iki aku ora ora anu lho, nek bangsa cepu-cepu kono wis umum. Nek iki sing khusus-khusus iki. Mboten awake dhewe awake dhewe niki ya aja. Gawe sing nyaman, kira-kira tamu iki betah. Ngono. Aja malah nggone tamu digaekno sing sekirane kumpul karo sing omah ya nek sakit ya ampun. Nggih, eh, nek kali niku malah Masya Allah nih. Kali niku saking rukune, kene ngisih ngarepe ngisih ngarepe kono ngisih. <laughs> Iki menunjukkan sosialnya tinggi. <laughs> sing nglarakno ati ku wis rumangsa marep pisan jebule mbae nang ngarepe. Wis eh, wis ora cocok doa ah, aku dadi ra kepenak iki. Bun <laughs> bun. Fayajtanibul baula wal ghaib fil ma'ir rakid. Meleh boten kenging nek saged dan ini dihukumkan bahkan wanang kalahan wanu kilahanin nabi anuli tahrim. Ini termasuk pencegahan yang sampai pada diharamkan. Napa? jika seseorang pipis mboten kenging nok nggon banyu sing meneng. Ana banyu sithik, jane kono iso digawe ngombe kewan, iso digawe napa, sampean pipis e tur ngoten niku. Bahkan di dalam dinukil oleh Imam Nawawi, larangan ini yang nanti kita bacakan hadisnya, ini adalah larangan yang sampai pada haram. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim ghairuh dari sahabat Jabir an Nabi SAW kala annahu naha ayyubala fil ma'ir rakib Rasulullah melarang pipis nak nggon banyu sing meneng wattaqaw wattaqawut akba lho berarti nek nek ngising ora apa-apa ya luwe wong nguyuh wae ora oleh apa meneh hati-hati lho niki namine kias aulawi oh berarti sing ora oleh berarti nggon nguyuh tok cah jadi nek liyane ya malah oleh ya mumet malah ora oleh mboten kene. Lah di sini dimaksudkan dilarang adalah annahyu lil karoha niki dimekruhno. Tetapi menurut Imam Nawawi niki nyegah sing sampai ngaromaken. Jadi nek sakit jangan sampai. Watah tasyajarotil musmirah lan ojo sampai nguyoh lan ngising nok ngisore wit sing biasane woh. Wa fit tariqi wabdilli lan nok nggon dalan utawa nok nggon aup-aupan. Nok halte bis niku titik tur. Anu ampun, wah dengan bangganya rasa sate. Iya. Mu aku ndek bengi makan enak, Allah aku ambune ya enak ya ora ono. Mangan apa ae ya pesing menungso. Nah, ada satu riwayat dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqul la'anaini." Takutlah kamu kepada la'anaini, dua hal yang menjadikan kamu dilaknati wong. Napa niku wau? Kala Rasulullah berkata, "Uqalu wa man la'anani ya Rasulullah?" Apa itu la'anaini itu? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yaitu jika seseorang tipis utawa bebucal di satu jalan sing biasa ditoni menungsa utawa nok ngisore iup-iupan sing biasa dinggone karo menung menungsa. Dua hal itu, dua tempat itu kok mbok tipisi pasti kalian akan dilaknati wong. Sapa to iki? apa nguyuh nok nggon sak karepe dhewe, wambune puwesinge. Wis tak dongakno. Lah sing elek-elek niku akhire dilaknati. Lalu Rasulullah mengarahkan takutlah kamu supaya ojo sampai ngelakoni pipis nenggon panggunan-panggunan sing kados ngoten niku. Niku dalile. Terus wala yatakalla eh wasukubi lan ojo sampai pipis lan bebucal nok bolongan. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Sar ibn Abdullah ibn Sarjusin radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu ayyubala fil juhri. Rasulullah melarang nek wonten tiang tipis nok nggone leng bolongan iki lho sing biasane bolongan napa mawon mboten kenging. Sebab engko ndadekno nok kono kewane dadi apa meneh nek ula mumet. Kowe pipis ono kono bolongane ula, ula ketemu ula, Wis iya cuap wah nemok. Abu Bakar Siddiq nalika nyumbeli bolongan nak nggon ketika Rasulullah akan masuk niku disumbeli kali suku. Ketika suku dilebokno Rasulullah disuruh masuk, Rasulullah menyandarkan kepala beliau nak nggone pupune Abu Bakar, lalu sukune Abu Bakar dituan napa ditonyok karo ula kon jero mak. Akhirnya gebor ning dibuatek sak batek-bateke sebab aja sampai Rasulullah sari ini diterganggu. Tapi lama kelamaan karena Abu Bakar duduk netesaken napa niku keringat. Lalu Rasulullah bertanya, "Mahada ya Abu Bakar? Apa iki? adem ademnya ngene kok kempringet." <laughs> Ludi gitu ya Rasul, aku dintut suku kula. Wakilah diambil kaki beliau lalu disesep Rasulullah untuk diambil racunnya. Dan di dalam sebuah riwayat sahihah di waktu itu terjadi mukjizat Rasulullah nomor ulone ditanya oleh Rasulullah karena Rasulullah memiliki mukjizat bisa berbicara seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam wahai ulo gini apa kowe kok nyokot sukune Abu Bakar As-Siddiq ulone ya memberi hujah luar biasa wahai Rasulullah kami ini kepingin sumerep wajah panjenengan yang maha mulia itu. Lalu kesempatan di mana lagi kami bisa melihat wong nok kene jenengan mlebu kok yo ya iso disumpeli sikil tidak. Ya yes, kebangetan lah kira ya us mawon wis. Hanya untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, eh, ini riwayatun sahihah. Ngono ora kok Oh, berarti Allah ini kira-kira nek nek carane hitungane Rasulullah hewan apapun itu sebenarnya tidak akan ngajari mereka itu merasa mengganggu kita terlebih dahulu tidak. Kita saja yang mengganggu mereka. Ngono lho, aja sithik-sithik nyalake kowe. Wah, dino kok lah kono lagi kelonan karo bojone sikilmu ganggu ayo dimacup ngono. Ngene mboten. Ngono to mikire manusia menang-menangan wih ini apa jenenge lagi ana bocah cilik mulai kedolanan panas wah kok sambet jin lho bagaimanapun jin niku makhluk ya makhluke Gusti Allah lah mungkin anak sampean ku nguyoi nggon jin turu eh ini kampleng ngono ya jadi jangan selalu nyalah-nyalahke macam menang-menangan loh, jadi menungso semut, semut dong ini neng secara syariah umpama di pantai ini yuk ya kena-kena lain memang ganggu. neng gambaran pun selain syariah itu tadi kita bahas seperti Rasulullah sampai bertanya itu kan saking orang mungkin ulon itu nanti akan melukai kalau dia tidak merasa mendapat ancaman. Nah, sedangkan yang diinginkan oleh ulon itu kepingin sumerep kan Kanjeng Nabi. isi kelingan lah, wong ini gue ya tahayul, Pak. Mosok lho kok mosok piye wong Nabi Sulaiman wae krungu kok anane apa? Anane semut eh semut anak buahku kabeh ayo mlebu ring long iki cerita Quran arep ngandel piye? Wah iku kan anu semut zaman dulu, zaman sekarang kan semute ora sekolah, ora sekolah. Bodho-bodho lho ya padha wae. Maksud ya Nabi Sulaiman sampai tabasum sampai mesem mendengar seperti itu langsung prajurit kon mandek sih, Mandek. Semut baru lewat. Eh. Iki masalah Nabi Sulaiman diparingi ngoten itu, sebab beliau memiliki rahmat yang luar biasa. Lah kula sampean umpama ngerti ya tetep alah semut dewe. Ya Ayo terus kan ngono. <laughs> Ampun. Wala yatakallam 'alal bauli wal ghaid nalika pipis utawa bebucal mboten kenging ngomong-ngomongan. Hmm, pas pipis hmm, <laughs> sing sing nggonmu. Lah mboten kenging. ngomong-ngomongan apa pun mboten. Diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Sa'id qala sami'tu Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhrujur rajulani al ghaita kashifaini an auratihima yatahaddasani fa Allah azza wa jalla yamkutu ala dhalik Jangan sampai ada dua orang bersama-sama keluar menuju ke tempat gon pipis gaib niku wau gon ledoan sing biasa gawe bebucal. Lalu di situ dia membuka kedua-duanya aurat iso weruh kabeh dan mereka berbicara keduanya sesungguhnya Allah bendoni wong kaya ngoten niku. Dadi bareng-bareng ayo pipis bareng lomba. Kaya zaman dek cilik niku ya. Nah, terus padha weruwe terus omong-omongan. Nah, wong sing ini ngeten iki dibendoni kali Gusti Allah. Nah, niku riwayat Abu Dawud an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, terus wala yastakbiru syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma boten kenging madhep lan ngungkuri serengenge tapi menurut Imam Nawawi di dalam fatwanya Sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu hanya menghadap saja. Ya wis. Iki mugi-mugi wonten manfaatipun. Sampun jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Pak Ustaz niki kula badhe anget ingkang nomor setunggal nggih menika kula asring kumpul-kumpul kalih jamaah ibu menika wonten e, pembicaraan e, pembicaraan pun mekaten e, selami junub menika saat e, sebelum napa lebetipun mandi junub menika napa kedah e, telinga lubang telingane kedah dipun lebeti toya pas mandi junub nila. Niku napa uh, pas sirami pun, menika lubang telinga kali-kali pun kedah dipun lebeti niku. engkang angka kali uh, e, nopo engkang kedah dipun lampai uh, e, pianten putri sak pun uh, nipas. Niku. Sak uh, sak pun pas terus ajeng tidak ke salat menika. Lah petah pedamelan napa yang kedah dipun lantai. Engkang angka tiga menika wonten malih eh napa wonten laranganipun hubungan suami istri menika wonten wekdal setunggal hari raya Idul Fitri rawuh Idul Kurban napa selami hari Tasrek. Sementara menika yang saged uh, kula angetaken matur nuwun. Nggih, Yang pertama sing dipun wajibaken gebyur niku semua yang dikatakan dohir. Jadi alaikum bidzahir. Jadi mlayune dohir iku apa? Dohir niku sesuatu yang kalau Anda berbicara dengan orang lain, orang itu bisa melihat di tempat apapun di tubuh Anda itu semua niku jenenge dohir. Ataupun sing biasa dadi dohir walaupun kadang ya dadi batin contoh akan ngeten. Kuping niki sing dohir yo ya sing ketok. Nek ngantuk dilogokno mboten. Sing ketok-tok sampean mendhet toya ngoten iki. Ngene nang sat ngono pun cukup. Maksud ya, aja nganti dilogokno menjero niku wis batin hukume. Batin niku pun mboten dadi kewajibane wong adus. Maaf. Halaqatu duburi bunder-bunderane dubur niku kan kadang kadang ketinggal, kadang boten. Nggih. Karena itu tetap niku dihukumi zahir mangkane nek pipis napa enak napa nek nek adus niku jenengan kalian dodok. Sebab di waktu dodok niku itu mengembang keluar. Kalau keluar itu kudu kudu dikebyur. Nek sampean ngadeg terus itu tidak mungkin keluar. Maka nek mandi jinabah ya mestine kudu dodok. Maksudnya, ya ini niku kudu ingat ini niku. Sing nomor kali, nopo nifas nggih? Nek bas nifas ya sami, nifas ya sami atas tiang head dia langsung adus terus monggo langsung dinaikkan salat. atas ini mandi jinabat biasa. Lalu setelah pun, sing nomor tiga apakah ada larangan? Kalau saya baca di dalam kitab Kurotul Uyun di situ ada satu pelajaran ada kemakruhan, ada kemakruhan yang memang lebih baik ojo dilakoni nok waktu-waktu itu. Di antaranya yang saya ingat adalah Idul Adha. Nek nggon liyane kula kapan-kapan mungkin kitabe saged dibuka sareng-sareng. Nek Idul Adha niku kenapa saya ingat karena di situ ada tambahan keterangan nek gawe anak kok pas dino niku kok dadi niku dikuatirno anaknya besok jadi tukang ngilekake darah. Jadi saya dadi Sumantono lho. Ya maksudnya tegel untuk melukai. Mojong ini, wah kebeneran Pak malam besok usahane malah jagal kebo Ya aja ngono, nek iku kan apik. Iki sing dikuwatirno nek tegel melukai orang lain. Kan diantara kita kula niku nate zaman teng pondok niku wonten konco sing krono maling kan dijuwa to si wong. Ngeti wis ah tegel. Ning sakniki ana wong dengan bangganya seperti itu, eh, iya, bos ngoten. Kegel banget ya nemen wis. Wong kula ngantos nate sumerep kanca kula pasti takzir gara-gara nyolong niku. Wis ketara tahu wajahe pun bundas dijotosi wong ana sing mara-mara ketoke gur ngene tak sret. Ngono ning kene iki rimason karo ada ngene iki tangan di ngene iki tangan dirangket ngene mau suwat ya Allah kula bayangno iki kok tegel banget Nenek kula riyen mboten tegel masalahe tiange sing nyolong kadang dadakno kula mumet <laughs> Ron sanesipun monggo Akhirnya hari-hari lainnya neng kapan-kapan dibahas keterangannya jadi benar wonten bon monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seorang muslim yang pipis sembarangan? Ya itu tadi kan yang tidak boleh sudah ditentukan dalam syariah. Nak isor wit-witan sing biasa wo Nak nggon panggonan di situ roto-roto manusa manggon, aupa upan Terus di tempat di mana orang lain bisa melihat kan tadi tidak dibolehkan ya ono wong muyoh kok sampai wong liya dadi weruh aurate lalu di tempat nggon dalan umum dalan apa meneh dalan cilik-cilikan dalan gang itu kan biasa do pipis to mboten kenging Nah, seperti itu yang tidak diperbolehkan adalah tempat-tempat sing rata-rata di situ banyak manfaatnya. Ini nak nggon nguyah-nguyah sing nggon memang ora ana nggon liya, ora ana nggon sing khusus, Lalu kita mencari tempat ya diluru wae sing kira-kira nek kono ora nggon liwat, ora nggon tengok-tengok uwong. Nah, ngoten-ngoten iku mawon. Pun cekap semanten mugi-mugi wonten manfaatipun.